رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan karunia-Nya dan juga berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dari nikmat al-Islam, karunia al-Islam, demikian pula al-iman, demikian pula di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ini nikmat-nikmat terbesar. Kemudian nikmat usia, kesehatan juga kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat yang dimuliakan olehnya di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmi di tempat ini dan di malam ini. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan juga kepada tabi'in, atba'i tabi'in, al ulama wal al mujtahidin dan juga kepada kita dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk menapaki dan meniti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jejak langkah para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dengan ihsan sampai hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan Al-Mahajjah fi Sairil jah. karya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang begitu mulia, begitu tinggi yang menggiring kita untuk senantiasa mengharap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kita untuk tidak bersandar diri dan ta'ajub dan ujub terhadap amalan sendiri, ujub terhadap amalan-amalan baik sendiri, menggering kita untuk berupaya meraih magfirah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Demikian pula menggering kita untuk senantiasa mencari sebab-sebab dapatnya ampunan, dapatnya magfirah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingatkan kita bahwa apa yang bisa kita jalankan dari ibadah, apa yang bisa kita lakukan dari amal saleh itu adalah sebahagian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebahagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika kita atau ketika seorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ke dalam jannahnya itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis yang telah dibacakan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan lan yunajia ahadan minkum amaluh tidak akan ada yang menyelamatkan seorang di antara kalian amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi." Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Namun walau demikian, saddidu wa qaribu, waddu wa ruhu, wa syai'un adiljah wal qasda al qasda tablughu. Walaupun demikian, kalian harus tetap mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara setidu berupaya kalian untuk senantiasa lurus senantiasa tepat dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam tentunya dan juga senantiasa berupaya dekat terhadap kebenaran berangkat dalam ibadah di waktu pagi dan juga di waktu sore dan sedikit di waktu malam yakni Nabi alaihi salatu wasalam memberikan arahan-arahan dalam hadis ini bahwa bukan semata amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah taala tetapi semata rahmat Allah taala oleh karena itu cari rahmat Allah taala dengan amalan-amalan saleh dengan amalan-amalan saleh namun hati-hati Jangan kalian bersandar sehingga menjadi ujub dengan amalan salah yang kalian lakukan. Bukan berarti kita tidak boleh beramal saleh, justru harus beramal saleh. Namun ingat, bukan semata amalan saleh yang memasukkan kalian ke dalam jannah Allah Ta'ala. Tapi amal saleh adalah bagian dari sebab yang dengannya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahkan amalan saleh adalah bagian rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa seseorang tanpa rahmat, tanpa karunia, tanpa hidayah dari Allah Ta'ala tidak mungkin untuk bisa melakukan sedikit pun dari amalan saleh. Sehingga ketika kita bisa melakukan kebaikan, bisa menjalankan berbagai macam kewajiban dari Allah Ta'ala bahkan ditambah dengan sunnah-sunnahnya kita harus banyak bersyukur bahwa ini adalah bahagian rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk senantiasa beramal saleh. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan berusaha kalian untuk tepat dalam amalan karena amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang tepatnya sesuai dengan sunnah dan juga yang ikhlasnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah Ta'ala tidak mengatakan aksarukum amala yang paling banyak amalnya. Tetapi yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan Al-Imam Fudail bin Iyab, rahimahullahu taala pernah ditanya tentang makna ayat ini dalam surah Al-Mulk. Ditanya Imam Fudal bin Iyab, "Ya Aba Ali," kunyahnya Abu Ali. "Ya Aba Ali, apa yang dimaksud dengan ahs ayyukum ayyukum ahsanu amala? Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala?" Al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Maka yani min al-amal akhlasu wa aswadu yang paling ikhlasnya dari amalan dan yang paling tepatnya dengan tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Itu yang dimaksud ahsanu amal. Karena sebuah amalan walaupun dia tepat dengan sunnah namun tidak ikhlas tidak akan diterima. Demikian pula sebaliknya. Ikhlas karena Allah taala namun tidak tepat, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam juga tidak akan diterima. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan karena ini di antara sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tepat dalam beribadah sesuai dengan tuntunan dan juga memanfaatkan waktu-waktu mustajab Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan. Ada tiga waktu dan nanti akan dibahas secara panjang lebar di pembahasan yang akan datang. Tiga waktu yang Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada kita untuk menggunakannya dengan baik. Artinya kalau kita tidak bisa setiap waktu beribadah karena banyak kesibukan yang lain, gunakan tiga waktu ini. Di waktu pagi, dari mulai setelah subuh sampai terbit matahari. Ya, diiringi nanti dengan terbit matahari dengan terbit matahari dengan syuruk ya. Afwan. Eh, ketika terbit matahari ya. Terbit pajar dulu ya. Terbit pajar waktu subuh. Ya. Waktu subuh sampai ya, syuruk ya. yakni terbit matahari ini waktu-waktu yang istimewa. Manfaatkan waktu-waktu ini. Kalau kita tidak bisa beribadah setiap jam, setiap waktu. Dari, mulai terbit fajar, yakni waktu salat subuh. Sunnah qabliyah subuh yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Berarti besar. Ini salat sunnahnya. Dilanjutkan dengan salat subuh. Tentunya lebih besar lagi pahalanya. Karena salat subuh adalah wajib. Kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi. Eh, dengan zikir pagi. Ya setelah zikir salat, zikir pagi Kemudian sampai syuruk awal duha dilanjutkan dengan salat syuruk atau awal duha yang dikenal dengan salatul awabin. Ketika matahari mulai eh, naik sepenggalan pertama kita lakukan salat di mana pahalanya adalah pahala umroh. Ya, kita berat untuk umroh. Lakukan salat ini. Bukan berarti gugur umroh dengan salat ini. Ia ini menunjukkan besarnya pahala salat syuruk ini. Ini waktu awal siang, waktu pagi. Yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan waktu berangkat di waktu pagi, yakni lakukan ibadah di waktu pagi. Waruhu dan berangkat di waktu sore, yakni lakukan ibadah di waktu sore. ini waktu asar. Ya, selesai salat asar dengan zikirnya, kemudian zikir petang. Ya, sampai terbenam matahari. Ini juga waktu yang istimewa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam "Wa syai'un min dan sedikit dari malam, yakni sepertiga malam, waktu yang paling istimewa di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-lailil akhir atau kama qala salawatullahi wasallam alaihi Rabb kami turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan Allah taala mengatakan siapa yang berdoa niscaya aku kabulkan doanya siapa yang meminta niscaya aku berikan dan seterusnya dari firman Allah taala dalam hadis tersebut hadis kursi menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang sangat istimewa ini tiga waktu yang Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada kita sehingga Imam Ibnu Rajab rahimahullah memberikan judul untuk pembahasan risalah ini as-sayru al-mahajjatu al-mahajjah fi sayri dulja. Al-mahajjah fi sayri dulja. Ia ini penjelasan yang terang benderang mengenai perjalanan di waktu malam dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pembahasan yang lalu, pembahasan hadis ini sudah kita bahas sebagiannya masuk kepada pembahasan terkait dengan hadis tadi. Al-i'tirafu bi fadlillahi azza wajal Di antara pembahasan hadis ini adalah al-i'tiraf, pengakuan di hati mengenai karunia Allah Azza wajal Maka apabila pokok dasar yang mulia yang agung ini terhunjam di dalam hati kita yakni adanya iktiraf pengakuan di hati akan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita di mana kita bisa beribadah, bisa beramal saleh. Dan diketahui bahwa amalan itu sendiri atau amalan itu semata tidak memastikan keselamatan dari api neraka dan tidak pula memastikan seorang masuk ke dalam surga. Terlebih lagi, amalan tersebut mengharuskan sampainya kepada derajat tertinggi di jannah Allah Ta'ala, di surga Allah Ta'ala, di antara tingkatan dan derajatnya Al-Muqarrabin. Jangankan untuk sampai ke tingkatan tertinggi dengan amalan tersebut, amalan tersebut bukanlah semata yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Ta'ala atau yang menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Ta'ala. Apalagi untuk menghantarkan ke tempat yang tertinggi. Apalagi untuk menghantarkan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kenikmatan tertinggi adalah an-nadharu ila wajhillah. An-nadharu ila wajhillah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Adapun di dunia, Allah Ta'ala tidak memberikan kemampuan kepada makhluknya untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. <clears throat> Dan hanyalah itu semua semata rahmat Allah Subhanahu wa taala, semata karunia dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengakuan terhadap karunia, terhadap rahmat, terhadap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang mengakui akan karunia, akan rahmat dan maghfirah Allah taala, bukan semata amalnya sendiri sehingga seorang tidak bersandar semata kepada amalnya. Misalnya, seorang ketika rajin beribadah, Kemudian ia mengatakan, dengan ibadahku ini, aku harus masuk surga. Dengan ibadahku ini, aku harus dijauhkan oleh Allah dari neraka. Mewajibkan Allah Taala. Ini orang ujub dengan amalan. Dan orang ini bersandar kepada amalannya. Tidak bersandar kepada rahmat Allah Ta'ala. Tidak bersandar kepada karunia Allah Ta'ala. Tidak bersandar kepada magfirah Allah Ta'ala dan orang ini adalah orang yang mahrum, orang yang terhalang dari kebaikan. Orang yang ujub dengan amalannya, kemudian merasa dengan amalannya dia harus selamat dari neraka Allah taala dan harus masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang mu'jad binas, yang ujub dengan dirinya sendiri. Dan orang ini adalah mahrum, terhalang dari berbagai macam kebaikan sebagaimana telah di bahas di pembahasan sebelumnya bahwa syukur kepada Allah Ta'ala adalah merupakan ibadah terbesar sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah wujudkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin karena ibadahnya yang begitu khusyuk sampai-sampai Pecah-pecah dua kaki Nabi Ali salatu wasallam. Kenapa engkau ya Rasulullah sampai seperti ini dalam ibadah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan ampunan kepada terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam maksum dari dosa. Kalaupun ada sudah mendapatkan jaminan ampunan baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang kalau ada. Kalau kita diberitahu begitu libur sepertinya ibadah. Hmm. Udahlah, udah pensiunan, dapat pensiunan, ya, dapat jaminan. Hmm. Nabi alaihi salatu wasallam semakin rajin ibadah. Apa alasannya? Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditegur oleh istrinya Ummul Mukminin, "Afala aku abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Semakin diampuni dosanya, semakin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Ta'ala, semakin bersyukur, semakin banyak beribadah, ya, semakin meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah syukur. Ya, artinya Nabi alaihi salatu wasallam mensyukuri nikmat-nikmat yang agung yang besar tersebut. Nikmat magfirah Allah taala, disyukuri oleh Nabi alaihi salatu wasallam semakin memperkuat kualitas ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena ia memberikan kemampuan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan iktiraf, pengakuan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semata karunia Allah Subhanahu wa taala semakin bersyukur, semakin bersyukur, semakin meningkatkan ibadah. Nabi alaihi salatu wasallam dengan jawaban yang singkat, afala akun abdan syakur. Coba apa korelasi ya, jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditegur oleh Aisyah, ibunda yang mulia, Ummul Mukminin radhiyallahu taala Kenapa engkau seperti ini ibadahmu? Padahal Allah Ta'ala telah memberikan jaminan ampunan terhadap apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Kalau ada. Kalau kita mungkin jawabannya lain. Kalau kita walau alam ya. Kalau ada jaminan tersebut, ya. walau alam jawabannya. Tidak ada jaminan pun jawabannya kadang ya. lah tamak kesel kunaon ibadah wae kunaon salat wae kunaon di masjid wae karena resel ya. jawabannya lain dengan Nabi alaihi salatu wasallam afala akunu abdan syukur. tidak tahu kau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni ini adalah bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang aku lakukan ini sampai bengkak-bengkak kalau kita bahasakan sampai pecah-pecah adalah merupakan bentuk syukurku kepada Allah Ta'ala di mana Allah Ta'ala telah memberikan jaminan ampunan kepadaku akan dosa-dosaku yang telah lalu dan dosa-dosaku yang akan datang. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, harus sebagai seorang yang beriman untuk memutuskan perhatiannya dari amalannya secara total. Artinya jangan sampai seorang menggantungkan kepada amal. Beramal beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan bersandar kepada amalan tersebut sehingga ujub. Dan sebaliknya seorang hendaknya memperhatikan kepada karunia rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian arifin ditanya ayul a'mali abdul amalan apa yang paling besar yang paling utama amalan apa yang paling utama jawaban sebagian arifin ru'yatu fadlillahi azza wa jalla melihat akan karunia keutamaan Allah azza wa jalla sehingga seseorang merasa dirinya berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedemikian rupa ia melakukan upaya syukur kepada Allah taala karena ia melihat ini adalah karunia Allah taala yang besar yang diberikan kepadanya dari nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di antaranya. Kemudian ia pun senantiasa memandang dirinya bahwa dirinya ada dalam kekurangan dalam mewujudkan syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian <clears throat> kata Imam Ibn Rajab rahimahullah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba untuk meraih keberuntungan dan keselamatan? Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan maka sudah barang tentu ketika itu atas hamba yakni kewajiban hamba yang beriman yang senantiasa mencari keselamatan dari api neraka dan mencari upaya untuk masuk jannah surga Allah taala dan untuk mendekat dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk melihat kepadanya di surganya maka kewajibannya seorang hamba yang beriman tersebut untuk mencari hal tersebut, mencari hal-hal tadi, yakni selamat dari api neraka, masuk ke dalam jannah Allah Ta'ala, dekat dari Allah Ta'ala dan melihat wajah Allah Ta'ala, maka kewajiban hamba tersebut untuk mencari hal tersebut dengan sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada rahmat Allah Ta'ala, yang akan menyampaikan kepada maaf dan maghfirah Allah Ta'ala, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Ta'ala dan kecintaan. Cari sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada hal-hal tadi. Bagaimana agar ia sampai kepada rahmat. Diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Diberi maaf oleh Allah Ta'ala. Diberi ampunan oleh Allah Ta'ala. Diridai oleh Allah Ta'ala. Dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena dengan sebab-sebab itulah seorang akan meraih kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab untuk sampainya seseorang kepada hal tersebut. Untuk sampai kepada keselamatan dari neraka ada sebab-sebabnya yang Allah taala tetapkan untuk sampainya ke jannah Allah Ta'ala, masuk jannah Allah Ta'ala juga ada sebab-sebabnya yang Allah Ta'ala tetapkan dan syariatkan. Untuk bisa dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah tetapkan dan syariatkan sebab-sebabnya. Demikian pula untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di jannah Allah Ta'ala juga ada sebab-sebab yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala syariatkan. Dari amalan-amalan yang Allah telah jadikan amalan-amalan tersebut menghantarkan kepadanya. Dan tidaklah ada hal tersebut kecuali dalam perkara yang Allah Ta'ala syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yani untuk menembus sebab-sebab tersebut tidak bisa kita menciptakan dengan sendiri bertapa, bersemedi agar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maghfirah Allah Ta'ala atau melakukan eh, ritual-ritual tertentu yang dia adakan atau nenek moyangnya adakan tidak bisa karena Allah Ta'ala telah menetapkan dalam syariatnya melalui satu Rasulnya alaihi salatu agar seseorang bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa begitu besar perhatian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dengan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya alaihi wassalam tidak dibiarkan manusia begitu saja Kalaulah sampai kepada Allah Ta'ala dibebaskan sesuai dengan hawa nafsu, tentunya Allah Ta'ala tidak akan pernah mengutus para rasul. Tidak akan menurunkan kitab-kitab. Sudah biarkan. Ya, Allah Ta'ala ciptakan manusia, sudah. Ya, baca dirimu sendiri. Seperti anggapan sebagian orang-orang tarekat. Ya, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Iqra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka hasiba. Baca kitabmu, katanya baca dirimu sendiri. Bukan itu. Itu tentang seseorang nanti di hari kiamat. Di mana diberikan kepadanya catatan amalan. Sudah dibaca sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala akan catatan amalnya ketika di dunia apa saja yang telah dilakukan. Semuanya sudah tertulis, tercatat dan suruh dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian orang-orang tarekat yang mengatakan bahwa cukup dengan mengkaji diri. Kalau demikian halnya, untuk apa Allah Ta'ala mengutus para Rasulnya alaihi wassalatu wassalam? Untuk apa Allah Ta'ala menurunkan kitab kitab Semua ini dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia. Karena kalau manusia dibiarkan tanpa bimbingan, tentunya mereka akan tersesat. Sudah diturunkan para rasul pun, sudah diturunkan, sudah diutus para rasul pun, sudah diturunkan kitab-kitab pun, masih banyak yang sesat, masih banyak yang menyimpang. Masih banyak yang tidak mau mengikuti tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para utusannya, para rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan tidak menurunkan kitab kitab Sehingga kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, tidak ada sebab-sebab dari amalan-amalan yang Allah Ta'ala jadikan untuk bisa menyampaikan kepada perkara-perkara tadi kecuali adanya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam apa yang Allah taala syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam terutama Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengabarkan tentangnya bahwasanya syariat Allah taala itulah yang akan mendekatkan seorang kepada Allah taala dan memastikan keridhaan Allah Ta'ala dan ampunannya. Dan bahwasannya menempuh syariat Allah Ta'ala tersebut itulah di antara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, kalau itu adalah perkara yang disyariatkan. dan kita hanya diperintahkan untuk mengikuti. Bukan untuk mengada-ngada. Bukan untuk membuat manuver dan penemuan baru. Allah Ta'ala tidak membebani kita dengan perkara yang tidak dimampui oleh kita. Allah Ta'ala telah menyediakan segalanya, kita hanya sekedar tinggal mengikuti. Dan banyak dari kaum muslimin apa yang diperintahkan untuk diikuti ditinggalkan. Sementara yang tidak ada dalam syariat Allah Ta'ala justru diada-adakan. Perintah Allah Ta'ala adalah untuk mengikuti. Wattabi'u ma unzila ilaikum min dan ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan juga perintah Allah Ta'ala untuk mengikuti Nabi-Nya alaihi salatu wasallam Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah. wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh wahai Nabi kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah taala, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Perintah untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Perintah untuk mengikuti wahyu Allah taala yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wahyu Allah taala Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan wahyu? Karena Allah Ta'ala yang mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Dan Allah Ta'ala yang mengatakan, Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu wa manahakum anu fantahu. Dan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bawa kepada kalian, maka ambillah, yang dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam larang kalian darinya, maka tinggalkanlah, maka berhentilah kalian dari melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara atas dasar hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya berarti apa yang disabdakan apa yang dikatakan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu Allah taala demikian pula kata al-hikmah dalam Al-Qur'an kata al-hikmah di dalam Al-Qur'an senantiasa digandengkan dengan Alkitab Para ulama al-mufassirun menjelaskan bahwa Alkitab adalah Al-Quran dan Al-Hikmah adalah Sunnah. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu ini "Inni tul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan sepertinya bersamanya. Yang sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 5, eh, ayat 65 eh, ayat 6 ayat 56 apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Maknanya di sini untuk mendapatkan rahmat Allah taala maka berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan ihsan amalan-amalan ihsan yang Allah Ta'ala syariatkan. Karena tadi telah disebutkan bahwa merupakan kewajiban seorang hamba untuk meraih kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, dan keselamatan adalah berupaya untuk mencari sebab-sebab meraih rahmat Allah Ta'ala. Dan diantaranya dalam ayat ini disebutkan, bahwa khisalul ihsan perangai-perangai ihsan perbuat perbuatan ihsan ihsan ini di antara maknanya adalah al berupaya untuk sempurna dalam beramal dengan cara ikhlas dan juga ittiba terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam Dan di antara makna al-ihsan adalah sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in takun tarahu fa innahu yarah." Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya dan tidak mungkin di dunia ini melihatnya, maka sesungguhnya Allah taala melihatnya. Ia yani beribadah kepada Allah taala merasa seolah dia melihat Allah Subhanahu wa taala fi maqam al-musyahadah. Maqam al-musyahadah. Dan ini maqamnya para anbiya. seolah melihat Allah taala. Kemudian fa'ilun takun tarahu fa innahu yara. Ini maqam al-muraqabah. Maqam merasa diawasi oleh Allah taala. Kemudian juga masih dalam surah Al-A'raf Ayat 156 Allah Ta'ala mengatakan Kalau tadi 56 ini 156 Wa rahmati wasi'at kulla Fasa'at tubuha lillazina yattaqun Dan rahmatku meliputi segala sesuatu Maka aku akan mencatatnya yakni menetapkan rahmat tersebut Bagi orang-orang yang bertakwa Berarti bagaimana kita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala yang luas tadi? dengan cara takwa kepada Allah Ta'ala. Maka dari dua ayat tadi, yang wajib atas orang hamba adalah mencari perangai-perangai ketakwaan dan perangai-perangai al-ihsan yang Allah Ta'ala syariatkan di dalam kitabnya atau Allah Ta'ala syariatkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu dan takarrub kepada Allah Ta'ala dengan cara ihsan dan takwa tadi karena sesungguhnya tidak ada jalan bagi seorang hamba yang akan menyampaikan ia kepada keridhaan Allah Ta'ala kepada kedekatan kepada Allah Ta'ala kepada rahmat Allah Ta'ala kepada pintu maaf dan maghfirah Allah Ta'ala selain itu kemudian Nabi alaihi salatu wasalam setelah ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Munasabah korelasi pembahasan Nabi alaihi salatu wasalam antara awal hadis dengan akhirnya menjelaskan bahwa seorang hendaknya ia bersandar kepada rahmat Allah Ta'ala dan berupaya untuk meraih rahmat Allah Ta'ala dengan cara melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan bersandar semata kepada amalan. Justru amalan tersebut hanya sekedar sebab untuk kita berupaya meraih rahmat Allah taala sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api nerakanya dan memasukkan kita ke dalam jannah Dengan rahmatnya Allah taala memasukkan kita ke dalam jannah dan dengan waktu Allah taala menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian penjelasan bahwa ada beberapa amalan yang Nabi Alaihi Wasallam bimbingkan kepada kita, di mana amalan-amalan tersebut adalah yang paling dicintai oleh Allah Taala. Nabi Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh al-muallif yakni oleh al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di awal juz dari riwayat Aisyah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma mengisyaratkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua perkara. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Secara singkat yang pertama yang paling kontinu walaupun sedikit. Yang kedua, yang pertengahan, yang sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan dan tidak sebaliknya. Itu secara garis besar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah yang paling kontinunya bukan paling banyak nih. Paling kontinu walaupun sedikit. Dan seperti inilah amalan Nabi alaihi salatu wasallam dan amalan keluarganya, amalan istri-istrinya dari setelahnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang untuk memutuskan dari amalan. Jadi jangan sampai misalnya baca Quran Seharus selesai 30 juz, kemudian libur. Libur sebulan. Tidak baca Quran. Tapi walaupun hanya satu surat, tapi tiap hari. Ya. Terus ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau salat malam. Ya. Seorang misalnya melakukan salat malam tahajud. Yang bangun dia jam 11 misalnya atau jam 10. Sholat sampai menjelang subuh. Besoknya libur. Ya, sampai sebulan. Atau lebih bahkan ya sudah merasa paling hebat. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, "La takun mithla fulan." Kana yakumul lain fataraka qiyamal lain. Jangan kau seperti si fulan. Tidak disebutkan namanya. Jangan kau seperti si fulan. Disebutkan sifatnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adalah ia yakni dia pernah salat malam lalu ia meninggalkan salat malam qiyamul lain. Yakni memutuskan amalan. Nabi alaihi wasallam Continue walaupun sedikit-sedikit.